tentang lafad Allah ya. Ini ada di halaman 31. Mudah sebetulnya halaman 31 pasal ke 9 ini. Lafad Allah dibaca tipis atau tebel. Lafad Allah dibaca tipis itu bunyi A. Lafad Allah dibaca tebal bunyi O. Allah tuh ya. A bismillah, tapi jangan Allah karena Islam itu Allah. Allah bukan Allah. Ya, <clears throat> ini, ini ya. Di halaman 31 bagannya Lafadz Allah dibaca dua, ada tabkhim, ada tarkik. Tabkhim tebal didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau domah. Lihat. Rasulullah tipis tebal, tebal tabkhim. Kenapa? Karena sebelum lapan Allah baris atas bisa atau sebelum lapan Allah baris domah tuh, ya. Domahnya. Jadi bukan hurufnya ingat yang menentukan lafad Allah dibaca tipis atau tebal bukan huruf apa, tapi baris apa di atas huruf sebelum lafad Allah itu. Allah Sebelum lafad Allah hurufnya kan nun. Tapi huruf ini nggak jadi penting. Yang penting nah, sebelum lafad Allah ini ada huruf berbaris apa. Sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris fathah. Inna Allah. Syahidallah fathah kan sebelum lafaz Allahnya rahmatullah sebelum lafaz Allahnya Doma ni'matullah sebelum lafaz Allahnya Doma nasrum mina minallah sebelum lafaz ingat sebelum lafad Allah barisnya fathah hurufnya mah apa saja yang penting yang menentukan tipis atau tebal adalah barisnya astaghfirullah sebelum lafaz Allah barisnya domah Nah, yang tipis mana tarkik? Apabila sebelum lapan Allah didahului oleh huruf-huruf huruf yang berbaris kasrah. Mana? A'udzu bi bila Jangan a'udzu loh, jangan. Ya iyalah, tapi kan kita tahu ilmunya. Nah, ini ini berikan lagi kepada yang lain. Ini loh penyebabnya lafaz Allah tuh dibaca tipis atau tebel. lah tuh lafaz Allah sebelum lafaz Allahnya ada huruf ba. Bukan huruf ba-nya yang penting, barisnya itu loh, garis di bawah huruf ba itu kasroh. A'udzu bi billah. Bismi bismillah. Kasroh kan baris di bawah min amrillah. Kasroh marodatillah. Sebelum pada Allah ada tak. Tak penting hurufnya mah. Yang penting di bawah huruf ta itu ada baris apa? Kasroh baris bawah. bi ayamillah Kasroh kan? fi sabilillah. alhamdulillah. Dunia iya tapi sebelum dapat Allah persis ada kasroh tuh. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah. Abdullah itu baru. Abdillah kan ter bisa begitu ya? Bisa Abdullah, bisa Abdillah. Nah ini hmm, dalam bahasa Arab itu sesuatu itu di, ditentukan oleh amil, faktor-faktor yang menyebabkan dia baris, dia mansub, dia marpu ya dia jajem atau dia nasab itu atau jar ya khofad nah ini kajian ini adalah kajian dalam bahasa Arab di rumah yatim kita setiap hari Ahad datang silahkan ya untuk menambah wawasan nah kalau belum jelas di halaman 32 sama aja kalau tadi membaca bagan di halaman 31 di halaman 32 nya membaca teksnya tuh Hukum membaca lafad Allah, hukum membaca lafad Allah ini ada dua macam. Yang pertama tabkhim, tebel, tebal. Lafad Allah dibaca tabkhim tebal berbunyi Allah seperti seperti bunyi O. Bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau domah. Bila didahului oleh baris yang ada di atas. Sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Penekanannya barisnya Hurufnya iya, tapi hurufnya apa saja? Sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa doma. Itu yang menentukannya. Hurufnya mah apa saja. Itu Sama juga lafad Allah dibaca tipis. Manakala sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Gitu. Di bawah ini kasroh. Ah, pengen yang simple aja. Lafad Allah dibaca tebal manakala sebelumnya baris atas. Boleh lafaz Allah dibaca tipis manakala sebelumnya baris bawah boleh itu. Itu contoh. Halaman 32 Rasulullah. Tafhim tebal iya. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada domah. Ada huruf yang berbaris di atas domah namanya. Rahmatullah. Lafaz Allah dibaca tafkhim tebel karena sebelum lafaz Allah ada huruf ta yang berbaris domah apa bertele-tele itu mah kan kalau ngajar mah harus berbagai variasi. Ya, yang mudah mah rahmatullah sebelum pada Allah baris atas, boleh. Sebelum pada Allah baris atas. Rahmatullah sebelum pada Allah ada huruf yang berbaris di atas, berbaris doma. Nasrum minallah. <coughs> ya, nasrum minallah lafaz Allah dibaca tebal, tabkhim. Kenapa? Karena sebelum pada Allah baris di atas. Sebelum pada Allah ada huruf nun. Yang menentukan bukan huruf nunnya, tapi barisnya. Hurufnya mah apa saja. Yang penting ingat barisnya. Baris itu PSA, PSI, PSU. Jabar A, Jabar I, Jabar U itu yang menentukannya. Kalau Jabar A, Jabar U, PSA, PSU tebel. Kalau sebelumnya PSI, Jabar I, nah tipis, kasroh. Sama aja ya. Itu. Yang tebel, tarkik. Lafad Allah dibaca tarkik atau tipis berbunyi Allah. Allah ya, jengga Allah. Tapi Allah ini nggak bisa Allah, tapi bisa nanti gabungan. Bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Tuh. A'udzu bi billah, jangan a'udzu billah, a'udzu billah. Bismillah. Fi sabili lillah. Kenapa sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah? Sebelum lafaz Allah ada kasroh. Sebelum lafaz Allah ada baris bawah. Ah, udah mana aja. Nah, untuk menambah wawasan coba lihat buku kedua ya. Baik di buku kedua halaman 125 pada bab ini kita masih akan membicarakan tentang tabkhim dan tartik. Jika pada bab sebelumnya tabkhim dan tarkik berhubungan dengan huruf ro sama ro juga ya. Pada bab ke-13 ini tabkhim dan tarkik diulas dalam kaitannya dengan huruf lam. Hanya saja khusus untuk takhim dalam bab ini kita menyebutkannya dengan istifham taghlid. Tuh ada bahasa lain taghlid. Tafhim dan taghlid memiliki arti yang sama yaitu tebel. Yang membedakan adalah pada penerapan istilahnya. Tafhim adalah istilah yang dipakai untuk hukum roh, sedangkan taghlid untuk hukum lam. Nih, jadi lafad Allah tuh lebih cocok dipakai taulid karena tapi biasanya kita tafhim dan tarkik agak sulit berubah kebiasaan. Tapi apalah arti sebuah istilah, yang penting kita bisa membacanya tebal dan tipis ya, seperti bunyi O kalau tebal, tipis seperti bunyi A. Tapi untuk wawasan perlu ya. Tafhim adalah istilah dipakai hukum untuk ro, sedangkan taulid untuk hukum lam. Itu. Jadi ada uh, sebagian ulama ada yang membedakan. Sebagian ulama umumnya sama itu ya. Sekali lagi kita jangan ter, ter ini dalam terkotak dalam istilah. Jadi bingung karena istilah sendiri itu ya. Nah, nah ini pada umumnya huruf lam itu dibaca tarkik kecuali pada lapan Allah yang merupakan lafzul jalalah al jalalah itu ya Berkaitan dengan cara membaca huruf lam pada lafad jalalah ini, muncul satu hukum yang dinamakan hukum lam jalalah. Lafdul jalalah. Lam untuk Allah, lepas keagungan ya. Nah ini. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafad Allah. Cara membaca lam jalalah ada dua macam. Ada taglid dan tarkik. Sama aja ya. Taglid itu tadi kata lain dari e, tabkhim, tebel. Tapi memang ada sebagian ulama yang membedakan Tabkhim itu untuk ro. Sedangkan taglid untuk lafad Allah, untuk lam yang ada dalam lafad Allah. Tarkik tipis sama aja ternyata ya. Nih. Taglid atau taglid Taglid secara bahasa artinya tebal. Sedangkan menurut istilah adalah taglid ini. Anutku bil harfi ghalidhan. Mumtali al-fahmi bisodah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafad Allah yang dihukumi taglid harus dibaca tebal. Suara yang keluar pun tidak seperti bunyi A, melainkan mendekati bunyi O. Posisi lidah terangkat isti'la, terangkat. Sambil menekan suara dengan cukup kuat. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah, jangan masalah, masa Allah ya. Kemudian pada satu pengucapan, mulut seolah penuh dengan suara lembut. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafad jalalah dibaca taqlid manakala lafad Allah didahului huruf-huruf yang berbaris fathah atau domah. Seperti dijelaskan dalam nazam, wa fakhimil مِنِ min ismillah an fathin aw dhammi Abdullah. Ka Abdullah. Baca tabkhim, taglid, sama aja ya. Sekali lagi, pemula mah jangan terkutik dalam istilah ya. Pokoknya mah tabkhim, tarkik boleh. Tapi yang sudah profesional meningkatkan wawasan, oh tabkhim itu tak yang cocok taglid. Ya. Pada lafaz Allah bila didahului huruf berharokat fathah atau domah seperti pada dapat Abdullah. Sama aja kan sebenarnya. Jadi jangan terjebak dalam istilah. Contoh, amrullah, tebal, tabkhim, taglid. Yauduribullah, taglid, tabkhim, tebal. Karena sebelumnya pada Allah baris atas. Innallah, indallah, nasrum minallah. Sama dengan yang tadi, sama aja. Cuma ini wawasan aja. Yang tarkik, yang tipis, sedangkan menurut istilah adalah Anutku bil harfi nakhifan ghaira mumtali'il fami bisadah. Mengucapkan huruf dengan ringan, dengan tipis-tipis, sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafad Allah yang dihukumi tarkik harus dibaca tipis, sehingga suara yang keluar seperti bunyi A, bukan O. Posisinya lidah tetap terhampar, tidak terangkat. Nah ini ya terhampar tidak terangkat dan tidak ada tekanan terhadap suara. Saat pengucapan pun suara tidak terasa memenuhi mulut. Ini bedanya dengan yang taglid, dengan yang tabhim tadi. Lam jalala yang berada dalam tarkik terjadi ketika lafad Allah didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Diterangkan dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Fa'in kana qablaha kasratan mahbatan fala khilafa fi tarqihikiha. Jika sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris kasrah, murni atau asli, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tarkiknya, tentang tipis. Jangan kulillah tapi kulillah. Jangan fillah tapi jangan fillah tapi fillah. Jangan bismillah tapi bismillah. Jangan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Lidahnya terhampar, tidak ada hentakan. Beda dengan yang sebelumnya halaman 126. Amrullah. Amrullah. Yadribullah. Innallah. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hingga akhir ayat. Itu kan kayak gitu. Indallah. Nasrullah. Itu tebal ya.